Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Anting bulan cucuku Waktu itu Secara tak sengaja aku lihat seorang gadis Tergeletak dengan leher hampir putus Ditunggui seorang gadis pengemis bertongkat merah Ku pancing gadis pengemis itu agar menjauhi Intan. Lalu ku curi dan kularikan Intan. Dan selama berhari-hari, aku mencoba menyelamatkan jiwanya. Nenek berhasil. Yang Maha Kuasa masih bermurah hati pada Intan. Intan bisa hidup kembali. I Intan hidup. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita C.C. Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age pada seri yang ke-15 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, Neni Haryoko sebagai Neng, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Irin sebagai Jerang Sari, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Yanwar sebagai Karma Pala, Margaret sebagai Intan Pandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti percakapan antara Dewi Jampi atau Dewi Pandini dengan Anting Wulan dan Neng. Juga keinginan Dewi Jampi untuk pergi beberapa saat dan keinginan Anting Wulan dan Neng untuk ikut. Sekarang, mari kita ikuti kelanjutannya. Urusan nenek ini sangat berbahaya, Cuk. Uh, apa bahayanya, Nek? Hmm, Agak sulit mengatakannya, Neng. Teteh, hmm? Nenek Dewi ini pasti menganggap kita masih anak kecil. Maka harus baik-baik di rumah saja. Bukan begitu, Bulan. Tapi, eh, uh, kali ini Nenek tidak ingin melibatkan kalian. Justru karena Nenek sangat sayang pada kalian. Nenek tidak ingin Peristiwa yang menyedihkan itu terjadi lagi. Peristiwa sedih apa, Nek? Ayo cerita, Nek. Nenek Dewi telah mendengar semua cerita kami. Tapi kok nenek sekarang tidak mau cerita? Uh, nenek Dewi rupanya benar-benar dalam kesulitan, Bulan. Bocah-bocah panda. Baiklah, cucu-cucu. Terus terang saja Nenek pun juga mengalami kemalangan yang tidak beda jauh dengan kalian. Ah, kemalangan apa, Nek? Apa, Nek? Uh, nenek telah kehilangan seorang cucu yang sangat nenek cintai. Sebagaimana nenek mencintai kalian sekarang ini. Uh, kenapa nenek tidak pernah cerita? Apakah cucu nenek itu meninggal, Nek? tidak, Neng. Dia sekarang bersama dengan anakmu di di tempat jerangkung hidup. Iya. Hmm. Cucu nenek juga diambil jerangkung hidup? Tepatnya oleh anak buah jerangkung hidup. Oh, seorang wanita yang kira-kira sebaya denganku dan dan seorang anak kecil yang ilmu dan kekejamannya sungguh luar biasa. Iya, iya. Orang yang sama yang menculik anakku dan membunuh suamiku, Nek. Saya telah menyaksikan kejam dan saktinya jerangkong hidup. Ia yang telah membunuh kakek guru dan sekaligus menculik Karmapala dan Purbaya. Purbaya, karena pengaruh orang jahat itulah maka dalam waktu yang begitu cepat, Purbaya menjadi jahat dan ikut membunuh kakek guru. Nenek sangat mengkhawatirkan Intan Pandini. Intan? Ah, ah, sebenarnya, aku tidak ingin menceritakan masalah ini. Ah, nenek! Anting bulan cucuku. Waktu itu, Secara tak sengaja aku lihat seorang gadis tergeletak dengan leher hampir putus. Ditunggui seorang gadis pengemis bertongkat merah. Saripi. Aku pancing gadis pengemis itu agar menjauhi Intan. Lalu kucuri dan kularikan Intan. Dan selama berhari-hari Aku mencoba menyelamatkan jiwanya. Nenek berhasil. Yang Maha Kuasa masih bermurah hati pada Intan. Intan bisa hidup kembali. Intan hidup. Ah. Nenek, Wulan. Tidak apa-apa, Neng. Adikmu ini hanya pingsan. Kau sangat mencemaskan adikmu ini, Neng. Iya, iya, Nek. Ayo cepat, Nek. Betapa mengharukan dan indahnya hubungan kalian berdua yang sudah melebihi hubungan saudara kandung. Iya, cepat, Nek. Tolonglah Wulan, Nek. Sabar, cucuku. Nenek juga sangat sayang padanya. Seperti kau. Satu hal yang nenek cemaskan, Neng. A apa, Nek? Uh, mengetahui bahwa Intan Pandini masih hidup. Sementara Intan adalah kekasih dari Raden Saka Parwaguna yang ia cintai. Nek, selama ini perasaan bahwa ia telah membunuh Intan justru sangat penyiksanya. Baiklah, baiklah. Hmm. adik Wulan. Kau, kau tidak apa-apa kan? Nek. Ya, cucuku. Jadi, Intan masih hidup, Nek. Masih, cu. Dan nenek yang telah menyelamatkan jiwanya. Tepatnya, yang maha kuasa masih menyayangi jiwanya. Oh, terima kasih, Nek. Terima kasih. dasar wanita yang masih gadis menangis, yang ibu-ibu menangis, bahkan nenek-nenek pun ikut-ikutan menangis pula. Ah, namanya juga perempuan, Kakang. Kakek, sudah lama tidak kelihatan. Kemana saja, Kek? Setiap orang mempunyai kewajiban hidup masing-masing seperti yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita semua untuk melaksanakan dan memenuhi tugas itu. Seperti tugas Nenek Dewi sekarang untuk pengasuh kalian berdua. Juga Intan bila saatnya nanti bisa berkumpul. Selamat tinggal, salam. Ah, masih ada yang mau ditanyakan. kakek ternyata belum pergi. Kakek jangan pergi dulu, kek. Iya, kek. Aku tidak ingin mengganggu kalian. Sebentar lagi kalian akan tangis-tangisan lagi. Ah, kakek, Memangnya kita anak-anak kecil yang cengeng? Kakang, uh, eh, bagaimana keadaan Intan? Kang, kek, kakek. Jadi, kau senang sekali kalau Intan masih hidup? Tentu saja, Nek. Tapi Apakah kau menyadari bahwa... Bahwa Intan hmm. kekasih Kakang Saka? Ya. Bulan... Bulan sadar, Nek. Sadar sepenuhnya. Bulan dulu memang telah kilaf. Mencoba menyembunyikan Intan. Tapi... Ya, mungkin... Mungkin Kakang Saka memang bukan jodohku. Biarlah Intan nanti yang mendapatkannya. Mereka saling mencintai. Kita tinggalkan sejenak Cipunagara dan mari kita lihat apa yang terjadi di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak tempat jerangkong hidup selalu penuh dengan berbagai kesibukan. Latihan-latihan setiap hari berjalan dengan teratur. Look! Look!

Kelihatannya yang mulia terlalu memanjakan dia. Hmm, dia adalah putra Mahaprabu Galuh. Ia merupakan jalan untuk ke istana Prabu Sana. Bayangkan, kerajaan paling besar saat ini. Dan Raden Karmapala akan menjadi kekitangan kita. Apakah dia bisa dipercaya, Yang Mulia? Kalau dia macam-macam, semudah menjentikan jari tangan ini untuk membinasakannya. Baiklah kalau begitu yang mulia. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu, Sari. Dan bersama Purbaya, aku juga ingin memancing Wanayasa dan murid-muridnya. Wanayasa murid Kuraya itu yang mulia. Iya. Selama mereka masih hidup, mereka akan menjadi pengganggu rencana-rencana besarku. Kalau gurunya yang sakti itu dengan mudah dapat yang mulia bunuh, apalah artinya mereka? Kalau mereka sampai bersatu, akan merepotkan kita juga, Sari. Kalau begitu, basmi mereka sebelum bersatu, Yang Mulia. Itulah yang aku pikirkan, Sari. Hmm, satu saat kita pasti akan dapat bertemu dengan mereka. Karena aku yakin mereka pasti akan terus mencari aku yang telah membawa kedua pangeran itu. Kalau begitu, mengapa tidak bertindak sejak sekarang yang mulia? Hmm, apa maksudmu? Kita sebarkan orang-orang khusus kita untuk membasmi mereka satu demi satu yang mulia secepatnya. Iya, gagasan yang bagus. Kita belum hanguskan markas-markas atau perguruan-perguruan aliran putih, kecuali... Kecuali kecuali yang mau bergabung dengan kita di bawah panji bukit tengkorak. Hmm, luar biasa. Ayo, segera panggil semua murid-murid terpercaya kita, termasuk si Giringga sana. Bukit Tengkorak akan segera menggetarkan tanah Pasundan. Ah, siapa? Aku, pangeranmu. Pangeran? Tengoklah ke atas. Nah, lihat aku sekarang. Pangeran Pala. Tentu saja betul. Loncatlah ke atas sini. Di atas dahan ini. Cukup lapang dan nyaman untuk kita berdua. Ayo, loncatlah ke atas. Kau pasti bisa kan? Kulihat waktu kau latihan, kau tangkas sekali. Ayo, cepat naik sini. Tidak, terima kasih. Eh, kau menolak perintah junjunganmu. Junjunganku, hanya yang mulia jerangkong hidup. Wah, jerangkong hidup seperti itu menjadi junjunganmu. Hmm, kalau saja yang mulia mendengar kelancanganmu itu. Eh, kau mau mengadu ya? Sudahlah, aku masih ada urusan. Tunggu. Hup. Hei, kau takkan bisa melarikan diri dariku, Cayu. Jangan halangi aku. Jangan tolak perintahku. Kau tidak berhak memerintahku. Apakah hanya yang mulia jelangkung hidup yang berhak? Iya, mau apa? Apakah dia seorang pangeran seperti aku? Pangeran atau bukan, dia junjunganku. Apakah dia tampan seperti aku? Tampan atau tidak, bukan urusanmu. Bagiku dia adalah segala-galanya. Hmm, barangkali kau telah disihirnya. Kau tidak lagi peduli akan bentuknya yang mengerikan seperti itu. Menyingkirlah, aku mau lewat. Tidak, aku tak akan menyingkir sebelum kau patuhi perintahku. Naik ke atas pohon sana bersamaku. Hanya yang mulia berhak memerintahku. Apakah artinya si jerangkung itu, ha? Dia hanya seorang jembel tua, jelek, dan... Jangan lagi kau hina jenenganku. Kalau aku hina juga, kau mau apa, ha? Rasakan ini! Hit, hit, hit. ya. ya. Ah. merasakan kau akan bersikap pengecut dengan terus menyerangku dalam keadaan seperti ini. Itu kamu, kesayangan jerangkong hidup? Baik, ku tunggu sampai kau bersiap. Bocah oh, ini terlalu ganas juga. Jurus-jurusnya berbahaya. Dalam keadaan siaga pun, jangan-jangan aku pun akan sulit mengalahkannya. Jangan-jangan malah aku yang akan kalah. Alangkah malunya. Tidak bisa bangun lagi. Kurang ajar. Rasakan pembalasanku nanti. Hmm, hanya segitukah nyalimu? Di telapak tanganku terasa lunak. Pasir campur debu. Inilah yang kuperlukan. Baiklah. Kalau kau tak berani melanjutkan pertempuran, aku anggap saja ini selesai. Asal kau tidak berani lagi menghina junjunganku. Tunggu, Intang. Mau apa? Mau apa lagi? Tidak, tidak. Kau memang hebat, Intang. Tidak mengecewakan. Kau jadi murid yang mulia jerangkung hidup. <laughs> Makanya, jangan sembarangan. Ah, uh, sakit sekali. Tak pernah kukira jurus-jurusmu begitu hebat. Aku kapok. Benar-benar kapok. Syukurlah. Kalau kau sudah insaf? Tapi, bantulah aku untuk bangun, Intan. Tariklah tangan kiriku ini. Dengan demikian, aku bisa bangun. Baiklah. Mari ku tolong. Iya! Ah! curang, manusia licik. Sangat besar kau menghina aku, Pangeran Karmapala. Sekarang, rasakan pembalasanku. Dia! <laughs> Lihatlah, si jeragung jelek gurumu tidak bisa menolongmu. Iya! Dia! Dia! Apakah yang akan dilakukan Karma Pala terhadap Intan Pandini? Bagaimanakah rencana jerangkong hidup untuk menghancurkan para pendekar golongan putih satu demi satu? Apakah Eyang Wanayasa dan murid-muridnya akan sanggup mengatasinya? para pendengar, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Brokolt Obat Flu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Urap dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.